Terkait dengan masalah pernyataan uh, yang dinukil dari sahabat Umar bin Khattab, beliau menyatakan la uzra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hibaha huda yang sudah kita baca baru saja. Tidak ada uzur bagi seorang pun yang melakukan kesesatan nah, dalam keadaan dia menyangka, mengira bahwa itu adalah kebenaran menyangka atau mengira. Nah, sehingga sangkaan perkiraan seseorang bahwa dia berada di atas al-haq tidak cukup. Nah, tidak menjadi rekomendasi bahwa dia berada di atas al-haq. Nah, tidak kemudian menjadi uzur. Ya, ya akhi, dia sebenarnya menginginkan kebaikan. Cuma dia tidak faham, menyangka kesalahan, kesesatan, dan penyimpangan dia itu adalah kebenaran. Tidak ada udur. Nah, dalam masalah apa tadi? Permasalahan prinsip dan akidah atau pokok-pokok dasar Islam. Nah, maka begitulah keumuman ahlul batil. Mereka berada di atas kebatilan dalam keadaan mereka mengira, menyangka bahwa mereka berada di atas al-haq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Nam qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala الذين dhalla سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون yuhsinuna Maukah kalian kata Allah, aku beri kabar tentang keadaan orang-orang yang paling merugi amalannya. Beramal tapi merugi. Berbuat dia tetapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya ya wahum yahtabun dalam keadaan mereka mengira menyangka yuhsinu nafsun ah, mereka sedang berbuat amalan berprinsip dengan amalan dan prinsip yang benar. Nah, tidak ada udur. Bahkan Allah nyatakan akhsarina a'mala. Orang-orang yang paling merugi. Bukan saja merugi. Akhsari. Bukan khasirina. Khasirin artinya orang-orang yang merugi. Tapi akhsarin orang-orang yang paling merugi. Jadi tidak ada uzur dalam permasalahan-permasalahan akidah dan iman. Barakallahu fikum. Maka dari itu, talabul ilmi itu adalah fardu, wajib. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, belajar ilmu, yakni Islam, akidah, iman, nah manhaj adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Barakallahu fikum. Uh, begitulah uh, dinukilkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang ayat tadi di surat Al-Kahfi. Ya, tentang ayat yang baru terakhir saya bacakan. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan ayat ini juga adalah al al khawarij. Yang dimaksud enam termasuk dalam tafsir ayat ini adalah kaum khawarij. Mereka mengira ya apa yang mereka lakukan, penyimpangan yang mereka lakukan, pengkafiran yang mereka lakukan, pemberontakan yang mereka lakukan itu adalah barakallahu fikum adalah sebuah kebenaran. Tidak ada uzur bagi mereka. Barakallahu fikum. Karena masalah ini sudah jelas. Hadis-hadisnya jelas. Fa'alan nasi al-ittiba' kata al-imam al-barbahari. Maka yang wajib atas manusia adalah mengikuti. Mengikuti. Barakallahu fikum.